udah saya langsung ajak sholat tiga hari baru bereaksi al hayyau minal iman malunya muncul sebagian dari imannya al cenabi yang curhat curhat naon punya udah bang curhat cai para lantas ku rancung jangan bayu bayu jangan pakai bayu kecilin bolong rantai ngambai salana merecet sepatu pun curhat itu ada jemaah curhat naon era abite baju dibere dahar guna Eh, sare tinggi mandi guna kasa ngecat bebas supaya banyak berebes itu saya kira tahun tapi teh erat sudah cicing deket masjid tapi kalau bagi gituan kemiluan gituan dan naon kita nonongin tunjuk seru oh sholat bro Nangnya bisa nani gangka ya eh, sholat pengen luan itu pakai kuota kita senang bisa bisa jam pena ada sholat yang ayo mati pakai jampen tapi jampen apa jadi terkena mereka sholat di jika itu cenah pakai jampen cukup batu anak itu sesat oh. sholat tuh makin jambe terus kalau itu jambe ke doa terus ada yang sesat kan ke sholat langsung bisa dakwah terus ah cuman nah, kan awan angkat leungit takbir mah non takbir teh kan? angkat saja sajajan yang tak tak kana pun takbir ah cuman ya tak rek sholatnya nyaris nyareuseuh banget nah wudu ayah kan nongeng non ruku ruk sujud acena bisa ayah nomor itu mati kue acena abi rek sholatnya tapi mau kangen dulu rek solo karir maksudnya mau waktu berjamaah rek kumpali dulu atau berbeda budak pangat ya sok life by process antep cina berproses proses for progress don't protest Lamun hidup hayang sukses kalau ngendalkeun kartu askes kudu loba akses antepkeun. Niduna salat mah batuin salat subuh dua rakaat karena ngeunah meureun salat tenang kana hate si eta mah gelap rakaat. Tuntunan EKM datang anu sagede anaconda sorbana ke lantai dua ibu budak pang salat anu rakaat langsung dibuka di ke aliran naon deui. Burung rancung jeung kan ranteng apa ya? salatna kita blokaan subuh kan di Bandung mah aya salat duha pakai kunus salat subuh kabarannya Jadi ini salat tahun kemarin salat enak teu salat tahun kita ke sholat di disebut sesat malah jambu iya. ampuh sahur tuh ngarasa iya. bersih. juga keur proses. DKM ah saya eta jelema. gue menang di tamu atau di samuan. Iya. Ini ini kurang kalau-kalau penggelawanan nah, Goblok, jalan itu Ya, jadi hati Pas sepatu candres, ayam Allah balanya. Bro, awal mana Bener asa cahayaan kembali Bener cahayaan kabar masuknya aura naon Eh bos ke naon ini Taubat bro ya mana naon dia tobat mana Batman tobat Robin tobat naon mana sholat sholat sholat naon subuh dua rakaat dua rakaat mana dua rakaat goblok ayo genep carekan anjing itu rame Ayo iya, nama guys bisa kanan alhamdulillah. Ada nange yang versi on the spot artinya. Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Kita ke masjid ke datang ku adan datang. Ayo mana ada non ponok-ponok teh? Ini kaget cenah ada yang ponok-ponok. kan diajar kan urut pemain bandnya si Eta mah di masjid mah kan ada pakai tihan tersebut ada pakai tihan teh langsung dicabut jika pemain band di alun-alun dicabut ya nangis disada cedak anjing lurah datang RW datang Karang Taruna ayah montrok si Eta naon atuh itu dari wae saya apa tapi ayah anjing kan asli tengeng kada memang tong nyalakan orang tuh jelmana jero kene tuh kene kami bro tadi ya bro nonton ke nu montrok mana nyebut anjing-anjing aik jadi ah aku perwek ieu apa mah ku adan mah teu datang ku anjing mah datang dasar anjing eh. Jepang itu imaman eh ada hijrah malang hijrah yang ya kayak gitu sok berhubung kalau bang ngomong sih Ustaz ceramah di luar mana wong oh, imam sok eh, iya rapatkan dan rebonding bisa naramatkan, pulang satu kan kan aja Oh, komat guru, ayo tanggung jawab. Komat, kalau nanti udah dirokaan, atau lepas tangan, oke. GPRS, gas korem, saeuting. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Nama waladulin. Amin. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa banyak yulad wa ahad. Aman. Rokat kedua waladulin. Aman. Ahul. Bismillahirrahmanirrahim. Ahul. Subhanallah. Subhanallah. kita hidupkan lagi Rasulullah. Tawasau bil haq wa tawasau bis kudu ku haq ku sabar Allahu akbar tangkeuna luar biasa. Tapi my hijrah my adventure life by process. Slowly but soon just the way you are. Semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktu kullu man 'alaiha fan semua akan binasa kullu ajalin bersama semua ada masa expirednya kullu nafsin da'iqatul maun. semua akan mencicipi kematian dakwah itu sederhana ini pun dakwah tepuk tangan sekali buat mayat saya dakwah itu pak absus salam tebarkan salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam di bandara mana sepayu? Assalamualaikum Simbaturan jiwit betul Sama di dunia Assalamualaikum Orang kumaha Mana tuh bro Saya turun bro Saya Salam itu doa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah jambotna panjang Tarangna hidung Aku putih Turki Assalamualaikum Waalaikumsalam Kif halak Alhamdulillah bi khair Tatakalam bi al-lughati arabiyah Sah Sudah Wanian bahasa lauk ya Imam sama di Arab TW eh, memimpin eh, umroh bisa bahasa Arab ke lempeng we eh, nanyakan alamat syekh tahar min aina anta min Indonesia ila aina ihdinas siratal mustaqim Nah, apa Quran? Saya ayat Turki ngomong Arab. Pakai mau diterjemahkan makin. Anda lagi bangun masjid, lagi bangun pesantren ya. Punya proposal yang ya, rahat di proposal ya, Oke. Kalau gimana kalau ada luar negeri mau bantu silahkan mau bantu. nanti, tapi aneh nah assalamualaikum halus bahasa Arab dan kok terus ngomong-ngomong mereka tuan baliknya minta ongkos kan jelemat itu ayah jelemat itu nu ngomong tapi bagus, ayah jelemat itu tarang ngomong tapi nyem duit ya tentunya yang geus yang kita beli mereka we berapa ongkos ke Jakarta Lima ratus ribu oh untuk ongkos ke Jakarta ratus ribu mana potong di norek kasihan soalnya itu tapi salamnya benar tapi salam yang tidak datang dari hati Absus salam datang dari hati Wa'ati mutaam bersedekah dengan makanan cerita cerita, cerita Jalan emergensi aja belakang sini ada nenek kasihan Kita benar walau bersyukur hitam protein pengen sih pengen sama dia dulu ya walaupun dengan sedih lalu apalagi Ustaz wasilul arham silaturahmi seperti ini lomba 12 perunggu satu perak cenah. Salah ngalaporkeun. Nya sok lalajo lalajo we. Eh. Nya tong ngarasa kaganggu kudu cenah. Sok. Mangga mamam. Dan naon kan? Sok Pak Haji mah bageun dihurungkeun we. Sok. Nya sesama biskota ulah ngaganggu. Hidup Persib. Gitu, satu bersatu bersaudara. Nah Aiji ma ini pak bisa mau jadi dua. Basawaya diamin. Yang jadi pohon itu subversi. Ya. Untuk itu Absus salam wa atimu ta'am wasilul arham Paling berat ada 11 tahun Mayasari Ini hasil wasallu ini wa sini yang saya yakin Orang tua kita rajin rajin. Sehingga kita sukses Saya yang sudah Bukan buat Mayasari boleh saya berpantun boleh? Tadi situ beli sakit kopea. Ma masih tahan? Aslina? Egois. Anda tahan saya mana tahan? Malam ini ada acara di India pada Isa. Terus malam kalau mau gabung ke Lutfi ada Kiam, Muhasabah sampai kajian subuh sok Maronok ini tuh. Terus besok di rumah sakit jadi Pak Haji Yayan di Alupi saya tuh apa nama daerahnya Pak Gaden, Pak Gaden, ada uh, pabrik YD di sana. Yuk, nanti kita tahajud sama saya di sana, Mohon muhasabah dengan dosa, lalu sampai kajian subuh. Uh, besok di rumah sakit ya, insya Allah. Kasih kayak panjang, jalan ke Pacet, mau dipanjang-panjang sehingga buru macet. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Sengaja selamanya nggak panjang panjang ini trik Ustaz Epi biar diundang lagi Mayasari. Tutup. Nah Ustaz terpanjang ini kasih